بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل وسلم على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه حري كتاب إن شاء الله أكان مسوك بسورة الغاشية دان كتاب من حدية كان فهلا مجلس إني مجلس قرآن كتاب كبدا سيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها karena ada dua perbezaan di antara ulama dan ahli ilmi. Ahli ilmu mereka mengatakan ada dua pandangan tentang hari kesahidan uh, eh, Sayyidah Fatimah Zahra. Karena itu mereka menjadikan dua waktu, dua periode untuk apa syahadah beliau yang pertama hari pertama uh, adalah beberapa hari lagi karena itu mereka menjadikan dua sepuluh hari dan eh, sepuluh hari pertama untuk waktu tersebut yang mulai sejak hari ini berarti inilah hari ini hari pertama apa eh, sepuluh hari pertama dari eh, syahidnya Sayyidah Fatimah Zahra di Iran. Di, eh, mungkin eh, saya belum tahu di eh, Malaysia, Indonesia juga ada program tentang eh, syahadah Sayyidah Fatimah Zahra atau tidak. Tapi di Iran uh, semua acara, semua apa majlis untuk syahadah Sayyidah Fatimah Zahra mulai uh, sejak apa tadi malam yang eh, malam pertama. Semoga kita semua kita dan kerabat-kerabat kita, orang tua kita insyaallah بشفاعة سيدة Fatimah الزهراء dan uh, minggu depan insya Allah kita mulai beberapa menit tentang Sayyidah Fatimah Zahra beberapa menit insya Allah sebelumnya majlis kita dan eh, hadiah kita hadiah Qurani kita malam ini kepada Sayyidah Fatimah Zahra bersama Imam Zainul Abidin alaihi salatu wassalam. Kita insyaallah mengingat dua maksum. Sayyidah Fatimah Zahra bersama Imam Zainul Abidin alaihim assalam. Kita mulai apa perkataan kita dengan doa untuk kesehatan Imam Zaman. Ajalallah Ta'ala Farajahu Syarif bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم <clears throat> Surat Al-Ghoshiyah, kalau kita melihat surat ini di Quran, surat ke-88. 88 surat yang terletak di Al-Quran. Dan kalau kita melihatnya apa mengenai wahyu surat al ghasiyah ini telah diwahyukan kepada Rasulullah apa eh, nomornya 68 berarti eh, sebelumnya puluh tujuh surat telah diwahyukan Rasulullah dan setelahnya selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan surat Al-Ghasyiyah. Kata Al-Ghasyiyah itu salah satu nama hari kiamat, hari akhirat. Kenapa? Karena apa Ghosiyah itu maknanya diambil kosakatanya adalah ghisawah. Di surat Al-Baqarah kita apa mungkin eh, eh, selalu pernah mendengar kata ini khatam Allah ala qulubihim wa ala apa sam'ihim terus wa ala absarihim ghishawah Kata Ghesawah berada di ayat uh, ketujuh surat Al-Baqarah. Kata Ghesawah. Surat Al-Ghasiyah diambil dari kata tersebut. Ghesawah itu. Ghesawah maknanya yang apa penutup. Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat menutup. Menutup apa? Menutup apa? Di ayat tersebut, wa ala absarihim ghisawah itu. Orang-orang kafir. Karena dua ayat. Ayat ke-6 dan ayat ke-7 tentang orang-orang kafir. Sebelumnya ayat-ayat apa eh, sebelumnya tentang orang-orang yang salih, yang bertakwa. Yang selanjutnya ada eh, tentang orang-orang munafik. Dua ayat itu tentang orang-orang kafir di dunia. Ala absarihim ghisabah. Di hadapan apa mata mereka di dunia ada ghisabah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menutupi apa? Mata-mata mereka. Tapi maksudnya mata apa jiwa mereka, mata ruh mereka. bukan mata tubuh. Mungkin mereka lahirnya bermata, tapi batinnya tidak melihat hakikat, tidak melihat fakta dunia dan fakta akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat pertama surat ini hal atak hadithul ghasiyah berarti menyebutkan apa uh, hari kiamat memperkenalkan hari kiamat tentang Rusia. Kenapa? Karena apa? Risawah itu maksudnya uh, apa memakai pakaian. Makai berarti uh, menyebarkan semua peristiwa-peristiwa hari akhirat kepada seluruh manusia mungkin. Itu kemungkinan. Yang kedua, mungkin maknanya semua makhluk, semua manusia akan berkumpul pada hari tersebut. Dan mungkin maknanya begini bahwa neraka api pada hari itu, neraka azab pada hari itu sangat-sangat besar sangat apa eh, agung yang menutup apa muka-muka orang-orang apa durhaka orang-orang kafir mungkin mak maksudnya berarti ad ada tiga pandangan tentang apa hari ghasyah itu tapi maksudnya hari kiamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ghashiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan hisabnya pada hari itu, pada hari pembalasan. Salah satu riwayat dari Imam Sadiq alaihi salatu wassalam begini bahwa siapapun yang senantiasa dalam salatnya membaca surat Al-Ghasyah. Salat itu mungkin salat sunnah, salat mustahab itu atau salat wajib. Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan apa hambanya dalam rahmatnya, rahmat dirinya. Di dunia dan akhirat. Itulah riwayat dari Imam Sadiq alaihi salatu wassalam. Dan menyelamatkan hambanya dari neraka api. Surat ini sudah apa turun di Mekah atau sebelumnya hijrah Rasulullah. Dan kalau kita uh, itulah sangat baik kalau kita mau membaca atau mendengar surat ini betapa baik walaupun satu kali mendengar apa suara Ustaz Abdul Basit Muhammad Abdul Samad dari Mesir yang luar biasa ini. Beliau membaca surat Al-Ghoshiyah yang mulai uh, apa tilawahnya dari wujuhun yauma idzin na'imah. Berarti beliau tidak membaca sebelumnya tentang orang-orang apa kafir, orang-orang neraka. Mulai tilawahnya dari wujuhun yauma idzin na'imah, orang-orang yang meridai Allah Subhanahu wa taala, meridai semua usahanya di dunia. Luar biasa itu. Saya membaca surat ini dari ayat pertama sampai insya Allah ayat 16 saya belum tahu. Insya Allah kita akan sampai ayat tersebut atau tidak. E, eh, insya Allah kita membaca dan e, kalau sampai insya Allah bagus ini.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 Itulah pertanyaan tentang hari kiamat. Sudah datangkah kepadamu berita hari pembalasan, hari ghasiyah, hari kiamat? Berarti mulai surat ini dengan satu pertanyaan. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala dengan pertanyaan ini mau masuk di masalah yang sangat-sangat penting di antara manusia. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menekankan hari ini, hari pembalasan ini dengan satu pertanyaan. Mengagungkan dengan pertanyaan itu Allah subhanahu wa ta'ala mau uh, memperlihatkan keagungan hari akhirat. Hal ataka hadithul ghasyah? Dan kita sudah apa menerjemahkan kata ghasyah itu. Ghasyah mak maksudnya menutupi atau menutup. Uh, atau memakai misalnya ghosiyah itu satu kain yang ada di eh, hadapan kita, hadapan mata kita, di depan mata kita. Itulah namanya di bahasa Arab itu ghosiyah. Wujuhun yawma'idhin khosiah Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat pertama sampai ayat apa uh, ah, 16 surat Al-Ghoshiyah menjadikan dua kategori dua apa uh, golongan dan kelompok manusia kelompok pertama orang-orang kafir dan kelompok kedua orang-orang uh, solih itu Orang-orang kafir itu Allah Subhanahu wa taala masuk di apa cerita mereka tentang satu sifat mereka pada hari tersebut wujuhun yauma idzin khashi'ah banyak muka pada hari itu tunduk terhina atau apa muram itu. Di satu terjemahan, banyak buka muram hari itu. Maksudnya apa? Maksudnya banyak orang itu orang kafir, orang durhaka. Yang apa jelas kesedihan mereka, ketakutan mereka di wajah-wajah mereka, di muka-muka mereka. Itulah kata Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu Wujuhun yawma izin khasyiah. Kata khusyuk itu salah satu sifat orang yang bertakwa, orang yang salih. Mereka khusyuk. Kita senantiasa mendengar betapa baik kita memasukkan sifat ini dalam salat. Kalau kita mau salat, salat khusyuk. Kenapa khusyuk? Kita takut dan kita apa menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti itulah sifat yang bagus untuk orang-orang mukmin, orang-orang salih. Dan sifat itu tentang wujud dan apa wajah-wajah orang-orang kafir pada hari pembalasan. Mereka pada waktu yang berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk hisab wajah-wajah mereka takut. Wajah-wajah mereka hina, terhina. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Kenapa? Kenapa mereka begitu? Berarti ayat ketiga tentang jawabannya kenapa? Amilatun nasibah. Mereka bekerja keras. Lagi apa? Kepayahan. Kelelahan. Mereka di dunia apa uh, sudah bekerja. Semua manusia bekerja senantiasa manusia berusaha. Tapi usahanya maksudnya apa? Semua manusia mau usahanya bermanfaat, berguna untuk masa depannya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Tetapi siapapun yang usahanya, kerjanya tidak berguna, tidak bermanfaat. Orang itu jadi lelah di dunia. Tidak ada untuk mereka melainkan kelelahan bagi mereka atau kepayahan bagi mereka. Mereka capek. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة sebagian mufassir telah mengatakan apa Allah subhanahu wa ta'ala mau menceritakan sifat-sifat mereka di akhirat. Berarti amilatun nasibah itu akibat mereka di hari akhirat. Bukan jawaban itu kenapa wajah-wajah mereka, muka-muka mereka khasyah, takut daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan. Mereka karena apa kekufuran mereka. Karena semua amal mereka maksiat-maksiat mereka di dunia. Pada hari akhirat itu mereka khasik itu. Mereka terhina, akan terhina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan takut. Dan akibat mereka amilatun nasibah. Amilatun nasibah akibat mereka. Maksudnya amilatun itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi kerja yang keras kepada mereka. Azab yang keras kepada mereka. Dan hasilnya apa? Kelelahan setelah azab Tuhan kepada mereka. Itulah apa kelelahan itu dan kepayahan itu hasilnya azab Tuhan kepada mereka. Berarti itulah tafsir kedua pada hari akhirat. Tasla naran hamiyah. Kita dahulu sudah mengatakan kata tasla itu berbeza dengan maknanya dengan kata salli itu. Kita usalli ala rasulullah wa ala, wa ala ahlul bayt itu. Kata salli itu berarti meminta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk ahlul bait, untuk Rasulullah. Tapi tasla itu salaya itu maksudnya mereka masuk apa di api. Mereka masuk di neraka. Tasla naran hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat-sangat panas. Kata hamiyah itu panas sekali itulah akibat mereka yang maksiat, penuh maksiat, penuh kufur di dunia. Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minuman dari, sumber yang amat panas, sangat panas. Tusqa mereka diberi minuman. Diberi minuman. Diberi minum dan minuman mereka sangat panas juga. Kenapa? Karena sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka dalam neraka jahanam. Neraka jahanam tempat yang panas. Siapapun yang masuk di tempat panas itu, biasanya orang itu apa haus. Caranya apa? Harus minum air Allah subhanahu wa ta'ala selepasnya memberi kepada mereka minuman yang tidak berguna untuk mereka tentang kehausan mereka. Tidak menghilangkan kehausan mereka. Kenapa? Karena air itu, minuman itu juga sangat-sangat panas. Amat panas itu. Tusqa من عين آنية itu. Di surat Al-Kahfi ayat 29 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa iyastaghithu يغاثوا بماء كالموهل يشوي الوجوه Bi'sa syarabu wasa'at murtafaq. Pada waktu yang mereka dalam neraka jahanam meminta Tuhan satu minuman yang bermanfaat untuk mereka menghilangkan kehausan mereka yughathu bima'in mereka diberi minum yang apa sangat panas itu Satu besi yang apa jadi panas Allah Subhanahu wa taala memberi kepada mereka. Dan minuman itu membakar semua wajah mereka. Yashwil wujuh. Membakar muka-muka mereka. Membakar tubuh mereka, badan mereka. بئس الشراب بتبابورو منو من ترسبوت إتله آيات بولو سنبلان سورة الكهف وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي نعوذ بالله من شرور أنفسنا بان maksiat di antara kita, di pikiran kita. Dan kita senantiasa harus beristighfar tentang maksiat-maksiat kita di dunia. Kenapa? Karena azab Tuhan pada hari pembalasan sangat-sangat besar. Laisa lahum ta'amun illa min tari'. Tiada bagi mereka untuk mereka makanan kecuali dari' itu. Kata dari' apa di terjemahan yang uh, ada di sini, kata dari itu terjemahan ini sudah diterjemahkan dengan apa uh, pohon yang berduri pohon yang berduri tetapi maksudnya dari itu pohon yang berduri atau tidak. Di bahasa Arab, eh, kalau seorang masuk di sahara, di apa eh, luar kota, ada sebagian tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat sama sekali. Walaupun hewan-hewan kita tidak makan <laughs> apa tumbuh-tumbuhan itu, tidak berguna untuk mereka. Kenapa? Karena rasanya mungkin pahit atau rasanya eh, buruk sekali. Karena itu eh, kalau satu hewan, satu manusia salah makan, orang itu mungkin sakit. Kata dari itu salah satu tafsir hasilnya ada tumbuhan tumbuh-tumbuhan tersebut. Berarti satu pohon yang rasanya begitu. Atau lahirnya berduri. Seperti yang ada di Sahara. Padang pasir. Ada sebagian tafsir seperti itu di apa antara ulama dan di antara mufassirin mereka mengatakan misalnya rasanya begini, lahirnya begini. Ya, di uh, salah satu tafsir dari Ibn Abbas ada begini ya. Salah satu pohon yang dari neraka, dari api. Dan kalau pohon itu berada di dunia, membakar semua apapun yang ada di sekitarnya. Itulah tafsirnya di tafsir Ibn Abbas. Dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ad-dari'u syai'un yakunu finnar. Sesuatu yang ada di api. Yushbahu syauk. Mirip dengan duri yang ada di dunia. Asaddu meraratan minas sabr. Yang lebih baik dari kesabaran di dunia. Karena kesabaran itu di dunia pahit. Rasanya kita sabar tentang semua apa-apapun yang lah biasanya harus lanjut tapi kita sabar. Itulah rasanya pahit. Tentang satu makanan yang biasanya pahit. Kita harus sabar. Kita harus sabar berarti orang itu makan dan sabar itu. Rasulullah apa ber, uh, di Eh, riwayat itu bersabda asaddu mararatan minasa. Berarti lebih baik tentang kesabaran. Dan lebih buruk minal jifah itu. Dari hewan yang mati itu. Baunya dan lahirnya. Wa ahar minan nar. Lebih panas dari api. Sama Allah. Berarti semua tafsir-tafsir itu, semua penjelasan-penjelasan itu, semuanya apa menjelaskan untuk kita dari itu sangat-sangat buruk untuk manusia. Itulah makanan neraka jahanam, makanan orang-orang kafir, orang-orang yang masuk di neraka jahanam. Dan salah satu tafsirnya yang lain, ya, mereka mengatakan dari itu maksudnya sifat manusia. Bagaimana? Karena manusia pada waktu yang eh, meminta makanan dari Tuhan dan orang ah, apa malaikat-malaikat pemilik eh, neraka meminta makanan dari mereka, mereka memberi makanan yang buruk kepada mereka. Karena itu mereka bertadarru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata tadarru itu berarti maksudnya mereka menangis. Mereka uh, ada pertolongan kepada Tuhan, kepada Allah. Ya Allah, apa uh, jauh jauh jauhilah apa makanan ini dari kita. Berarti kata tadarru itu salah satu kata yang diambil dari tadarru itu kata dari itu. Berarti kata dari makanan dari makanan su, apa neraka jahanam. Yang kenapa? Karena hasilnya, karena akibat mereka yang makan mereka makan makanan tersebut apa selepasnya ada tadarru itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tafsir. Tapi aslinya perkataan Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan makanan orang neraka. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat dari itu. La yusminu wa la yughni minju. Makanan itu tidak menggemukkan dan tidak berguna tentang kelaparan mereka pada hari kiamat. Tidak menggemukkan. Karena kita kalau kita makan di dunia, makanan itu hasilnya apa? kita harus gemuk, kita harus besar. Makanan itu bermanfaat untuk ruh kita, untuk badan kita. Tapi makanan dari itu tidak bermanfaat untuk mereka. Sama sekali. La yusminu wa la yughni min ju' di surat Al-Muzammil kita ayat 13 membaca wa ta'aman zaghussah wa azaban alima merekalah yang masuk di neraka jahanam Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada mereka satu makanan yang penuh apa kesedihan kepada mereka penuh masalah kepada mereka ta'aman za ghussatin wa azaban alima. Dan seterusnya azab uh, kepada mereka. Azab Tuhan kepada mereka. Wa azaban alima. Nah, uh, seterus ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat ke-8. Wujuhun yawma'idhin na'imah. Kategori kedua kelompok kedua pada hari kiamat adalah orang-orang yang wujud mereka, wajah-wajah mereka, muka-muka mereka berseri-seri, senang-senang, penuh rahmat, penuh kesenangan wujuhun yaumaidin na'imah. Berarti na'imah itu untuk wajah mereka. Kenapa? Karena siapapun yang diberi rahmat dari Tuhan, orang itu senang. Orang itu gembira. Pada hari kiamat begitu. Wujuhun yaumaidin na'imah. Kenapa? Begini karena lisa'yiha radiyah karena mereka tentang usahanya di dunia mereka meridai usahanya di dunia. Di terjemahan itu karena lisaiha radiyah sudah diterjemahkan mereka senang karena usahanya. Senang maksudnya ridho. meridai tentang usahanya di dunia. Karena ridho itu sifat ridho itu sifat yang sangat-sangat bagus untuk manusia. Salah satu apa nama untuk surga adalah ridwan. Ridwanullah. Kenapa ridwanullah namanya surga? Karena siapapun yang masuk di surga mereka meridai dari Tuhan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meridai hambanya pada hari itu, tempat ini, tempat itu. Itulah ridwan. Salah satu tempatnya di samping kuburan Rasulullah di kota Madinah dalam Masjidun Nabi adalah, adalah namanya Rautah. Beliau bersabda riwayat ini sudah tertulis di atas apa kuburan Rasulullah di tempat itu baina qabri wa, wa mimbari raudatun min riyadil jannah kata raudah itu surga lahirnya surga di sudah diterjemahkan dengan surga di antara kuburanku dan mimbarku adalah suatu surga, suatu apa kebun dari kebun-kebun uh, apa surga. Kenapa namanya rauda? Karena siapapun yang masuk di tempat itu sebenarnya meridai Tuhan. Dan Tuhan juga meridai manusia tersebut, hamba tersebut. Rasulullah juga meridai anhum semua kata raudah, riad, ridwan, semuanya asalnya rito. Kenapa mereka berseri-seri? Mereka, mereka senang hari pembalasan. Karena mereka meridai apa usahanya di dunia. Kalau kita membandingkan ayat ini dengan ayat tersebut, amilatun nasibah. Orang-orang durhaka, orang-orang neraka. Mereka di dunia bekerja, tetapi tidak berguna kerja mereka untuk mereka. Berarti hasilnya apa? Mereka tidak meridai kerjanya di dunia. Kerja itu dan usaha itu tidak bermanfaat untuk masa depan mereka. Tetapi orang-orang salih, orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa, meridai usahanya. Semua usaha mereka bermanfaat. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin aliyah. Mereka hasilnya akan masuk di surga yang tinggi. Karena jannat itu kita kalau menerjemahkan kata jannat itu maksudnya kebun. Tetapi maksud aslinya Allah subhanahu wa ta'ala kebun itu maksudnya surga yang apa tempat orang-orang salih yang akan masuk di tempat itu. Terus, لا تسمع فيها laghiyah. Di terjemahan itu sudah diterjemahkan. Tidak kamu dengar dalamnya perkataan yang tidak berguna. Berarti لا تسمع kepada siapa? Kalau maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa menerjemahkan dengan terjemahan itu, engkau tidak pernah mendengar dalamnya kata yang apa tidak berguna, perkataan yang sia-sia atau perkataan yang uh, omong kosong. Tetapi kata la tasma'u la tasma'u maksudnya mungkin nafsu itu, mungkin orang itu, mungkin jiwa itu, mungkin. Berarti kalau kita mau menerjemahkan dengan pandangan ini dan tafsir ini la tasma'u maksudnya orang itu tidak apa akan mendengar bukan kamu orang itu tidak akan mendengar dalamnya perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak berguna. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha ainun jariyah. Dalamnya, maksudnya dalam surga, ada ain, ada sungai yang mengalir. Di sebagian ayat lain jannatin wa uyun berarti kata jama untuk sungai itu sudah dipakai ayat itu uyun jama untuk ain tapi di sini tunggal satu sungai maksudnya Kata ini jenis. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mau menceritakan dalamnya ada sungai. Bukan maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mau jumlahnya berapa sungai dalam surga. Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala mau menceritakan dalam surga itu ada sungai. Mungkin satu, mungkin beberapa sungai. Dan kita di sebagian ayat Al-Quran melihat banyak sungai dalam apa surga satu sungai ya dari susu dari madu dari air yang air putih air baik dan salah satu sungai dalam surga adalah hamar tapi hamar itu yang rasanya berbeda dengan hamar dunia siapapun yang menjauhkan dari dirinya di dunia hamar itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi hamar akhirat kepada hamar surga kepada orang tersebut hamba tersebut itulah hasilnya barang siapa yang menghindari mencegah dirinya dari maksiat dari syahwat Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan sesuai syahwatnya pada hari akhirat berarti Siapapun yang melawan hawa nafsu di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala memberi semua pahala, semua apa-apa yang disukai orang itu dalam dunia. Itulah hasilnya. Fiyaha ainun jariyah. Terus, fiyaha sururun marfu'ah. Dalam surga adalah apa tempat duduk kata surur itu e, sudah diterjemahkan takhta atau tempat duduk. Hakim harus mm, mempunyai satu tempat yang memberi hukum. Satu raja mempunyai apa? Begitu. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai aras. Aras itu maksudnya apa? Aras itu sudah diterjemahkan tempat duduk. Tempat duduk Allah SWT. Tapi tanpa jisim, tanpa badan Allah subhanahu. Maksudnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang surga mereka apa mempunyai uh, apa mereka mempunyai satu tempat yang apa Terus marfu'ah, sangat tinggi dalam surga. Sangat tinggi atau tertinggi dalam surga. Fiha sururun marfu'ah. Mungkin apa tempat itu tinggi atau kedudukan orang-orang tersebut sangat tinggi di atas tempat itu. Mungkin. Dua kemungkinan. Wa akwabun mawdu'ah. Bagi mereka adalah apa kelas yang diletakkan untuk mereka. kelas-kelas yang apa teratur atau uh, apa piala-piala yang teratur yang letakkan untuk mereka. Wanamariku masfufah. Dan bantal-bantal yang tersusun bagi mereka. Wazarabiyu mabsusah. Kata zarabi itu maksudnya permadani. Permadani, permadani bagi mereka. Yang apa? Terhampar. Atau terbentang. Itulah terjemahan dan penjelasan itu. Ada sebagian apun yang eh, apa hal yang penting di ayat-ayat itu. <clears throat> dan kita insya Allah akan masuk di sebagian hal yang mengenai ayat-ayat tersebut insya Allah masa depan insya Allah di minggu depan insya Allah. Kalau ada pertanyaan persoalan kita boleh masuk di soal jawab dan tanya jawab insyaallah. Silakan. Syukran Ustaz Sarabani atas uh, jelasan pada malam ini. Baik uh, kita sudah pun berada di ruang soal uh, sesi soal jawab. Jadi kepada para hadirin yang mempunyai soalan, bolehlah bertanyakan terus kepada Ustaz Sarabani atau boleh tuliskan di ruangan chat dan insya-Allah anda boleh membacakan kepada Ustaz Sarabani. Dipersilakan salam ustaz kenapa kita anjurkan hadiah pahala kepada para maksumin dalam satu-satu majlis contoh seperti macam majlis malam ini uh, dihadiahkan kepada Sayyidah Fatimah Zahra kita ketahui mereka adalah uh, ahli syurga adakah cara ini kita dapat kita akan mendapat syafaat tabaruk daripada mereka maaf dan mohon pencerahan Maksud kita dari hadiah ini, hadiah Quraniyah ini kepada para maksum, para ulama. Maksudnya kenapa? Ada beberapa maksud, beberapa tujuan tentang hadiah ini. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama meninggikan tempat dan kedudukan ahlul bait dalam surga. Tentang apa? Tentang hadiah-hadiah kita, tentang salawat-salawat kita, tentang semua apa-apa yang kita menghadiahkan kepada ahlul bait. Berarti tingkat mereka juga akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Walaupun mereka dalam surga. Karena dalam surga juga banyak derajat. Derajat pertama ada, derajat dua, ketiga, keempat, dan terus. Di sebagian riwayat ada apa derajat-derajat surga sesuai ayat-ayat Al-Quran. Berapa ayat Al-Quran? Kita mempunyai atau lebih dari enam ribu ayat Al-Quran. enam ribu enam afan eh, apa ratus berapa enam mungkin itulah derajat-derajat surga karena itu ada riwayat dikatakan uh, pada orang yang meng, sudah menghafal Al-Quran, Iqra warqa. Bacalah ayat-ayat yang sudah dihafal dunia dan uh, apa seterusnya hasilnya mendapatkan derajat lebih tinggi sesuai ayat-ayat yang sudah dihafal dunia. Itulah lahirnya. Itulah tujuan pertama. Tujuan kedua yang lebih penting dibandingkan dengan tujuan pertama adalah kita pada waktu yang meningkat apa ahlul bait selepasnya mereka juga mengingat kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fazkuruni azkur pada waktu yang kalian meningkat aku aku juga mengingat kalian. Ya. Pada waktu yang kita menjadikan satu mahfil, satu majlis di apa eh, rumah kita. Pada waktu itu kita bertawassul kepada Ahlul Bait. Kita membaca syair tentang Imam Zaman. Saat itu Imam Zaman meningkat engkau. Betapa baik kita senantiasa meningkatkan ahlul bait. Pada waktu yang apa kita meningkatkan ahlul bait, meningkatkan satu maksum Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra juga meningkatkan kita. Itulah kedua. Yang ketiga, pada waktu yang kita meningkatkan ahlul bait, karena banyak kekurangan di antara kita, banyak maksiat di antara kita. Berarti kita dan wajah kita tidak wajar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berguna, tidak apa ber harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita sangat-sangat sedikit. Dan kita layak neraka jahanam. Tetapi amal-amal kita yang sudah dihadiahkan sudah apa kita menghadiahkannya kepada ahlul bait itulah berharga hasilnya apa hasilnya ahlul bait juga insya Allah itulah harapan kita menyelamatkan kita dari neraka jahanam berarti hasilnya hadiah ini hasilnya hadiah hadiah kita amal-amal soleh kita yang kita memberi pahalanya kepada ahlul bait hasilnya perhatian mereka kepada kita itulah hasilnya luar biasa dan tidak ada siapapun yang mengakui amal-amal aku cukup pada hari kiamat tidak ada semua manusia pasti si layak untuk neraka jahanam <laughs> karena kita lengah dari zikir Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kita, semua ibadah kita, walaupun dalam ibadah kita zikir Allah, zikir Tuhan hilang. Tidak ada di ibadah kita, di salat kita. Semuanya perhatian Tuhan kepada kita pada waktu yang kita harus berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya apa? Tawassul kita syafaat Tuhan, syafaat Ahlul Bait. Kalau tidak ada syafaat Ahlul Bait, kita harus kemana Karena itu salah satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terpenting, paling penting nikmat Tuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah syafaat. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ dalam surat At-Tuha. Kita itulah riwayat-riwayat bukan dari kita saja. Di antara ahlus sunnah wal jamaah kita membaca riwayat-riwayat yang Allah Subhanahu wa taala memberi jabatan syafaat, memberi apa? tingkat syafaat yang Rasulullah mensyafaati kaumnya, umatnya pada hari kiamat. Tapi umatnya yang layak untuk syafaat tersebut. Dan salah satu kelayakan itu adalah apa satu, satu hadiah kita mengingat ahlul bait. Kita zikir ahlul bait adalah di lisan kita, di pikiran kita. Semoga semua kita, semua kerabat-kerabat kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, semua kita insya Allah di di ahlul bait, di di Sayyidah Fatimah Zahra. Dan walaupun kita tidak layak, tapi mereka layak. Ahlul bait layak. Ahlul bait lebih layak untuk syafaat mereka dan pertolongan mereka insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Itulah semua tujuan kita. Dan semoga insyaallah amal ini dan hadiah ini jadi adat di antara kita, jadi kebiasaan di antara kita insyaallah. Ada persoalan lain atau tidak ada? Syukran Ustaz atas uh, penjelasan. Uh, saya cadangkan supaya soalan untuk dianjurkan di dalam grup WhatsApp uh, supaya ustaz okay. ada lebih masa untuk meneliti sebelum menja- uh, untuk menjawabnya. Baik, uh, syukuran ustaz atas uh, jelasan pada malam ini. Syukran uh, kepada para hadirin. Kita sudah pun sampai di penghujung majlis pada malam ini. Uh, tapi sebelum kita bersurai, Uh, majlis ingin menjemput Ustaz Hasan Askari untuk membacakan doa sebagai penutup. Assalamualaikum Ustaz Askari. Uh, Waalaikumsalam. Apa khabar? Masya-Allah. Alhamdulillah sihat. Jadi kalau tidak keberatan bolehkah Ustaz membacakan uh, doa sebagai penutup majlis malam ini? Boleh insya-Allah. InsyaAllah <clears throat> sama-sama di penutup doa ini. Sebagaimana tadi kita dah baca di Yasin Kita akan dengar doa Imam Zaman. <clears throat> Dan doa-doa untuk ikhwan.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 سبيلك Allahumma falqa idana al-khamna'i. Dan kita mohon kepada <clears throat> semua ikhwan kita yang ada pada malam ini. Semoga Allah berikan keberkatan, kejayaan. Khususnya mereka yang sakit. Diberikan kesembuhan kepada Ustaz Abdullah. Dan lebih khusus kepada bondanya Saudara Halim. Ibunya yang terlantar di hospital. Sama-sama kita doakan. Semoga diberikan syifa ajil dengan haknya Abdul Fadl Abbas alaihi salam. Dan kita mohon kepada Allah semoga diberikan kejayaan, kemenangan mutlak ke atas parti-parti Islam dan umat-umat Islam yang tertindas khususnya kiblat pertama kaum muslimin di Baitul Maqdis. Supaya bumi mereka, tanah air mereka berjaya dikembalikan kepada anak watannya dan musuh-musuh Islam dihancurkan. Dan ikhwan kita di Yaman, di, Falis, di mana juga mereka berada, di Iraq, eh, di Afghanistan yang ditindas. Dan ikhwan kita di Malaysia bil khusus, di kalangan mukminin muslimin khususnya di kalangan para syiah ahlul bait yang ditindas juga mohon kepada dengan hak imam zaman dia berikan keselamatan kejayaan khusus kepada generasi kita dengan segala ujian yang kita ada pada hari ini supaya Allah memberikan pemeliharaan penjagaan terhadap generasi anak-anak kita daripada segala bentuk penyelewengan dan mengukuhkan mereka dengan hanya imam zaman dengan Al-Quran dan Ahlul bait Rasulullah. InsyaAllah di penutup doa ini sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dengan niat sebagai apa yang kita minta pohon Allah perkenankan syifa bagi yang sakit dan kita hadiahkan juga kepada arwah para mukminin khususnya kepada para maksumin para anbiya suraha para ausia syuhada karbala syuhada syuhada yang lain para mukminin ibu bapa kita keluarga kita al-fatihah matasbiku bi salati ala muhammadin wa ali muhammad Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جزاك الله خير جزاء سيد درس عفوا Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa'ajil farajahum. Syukran diucapkan kepada Ustaz Hasan Askari atas bacaan doa sebagai penutup majlis pada malam ini. Syukuran diucapkan kepada penganjur dan juga buat para hadirin yang sudi bersama menimbu ilmu pada malam ini. Semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Akhir sekali sebagai penutup bagi malam ini, kita sudah dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.